poin yang kedua, mayutlabu minha wa ma tumna minhu fi sya'ri ra'siha. Apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam pembahasan rambut kepala. Wa sya'ri hajibaiha, demikian juga rambut alisnya atau kedua alisnya <clears throat> wa hukmu al-khidab wa sabghi asy-sya'r dan juga hukumnya ya memakai uh, kutek ya, memakai kutek dan juga mewarnai rambut. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang kedua. Al-awwal yutlabu minal muslimah tawfiru sya'ri ra'siha. Bagian yang pertama yaitu diharuskan bagi seorang wanita muslimah untuk memanjangkan rambut kepalanya. Wa yuhramu 'alaiha halquhu darurah dan diharamkan untuk mencukurnya. Ya menghabisi rambutnya kecuali dalam keadaan darurat. Ya menggundul kepala bagi wanita bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Ya, seperti memang harus dipotong untuk operasi misalnya dan yang lainnya itu yang diperbolehkan. Kalau tidak darurat maka hukum asalnya adalah haram. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Diyar Saudiyah rahimahullahu taala <clears throat> sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Saudi Arabia ya mufti yang telah lalu rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. <clears throat> Wa amma sya'ru ru'usi an-nisa fala yajuzu halquhu. Sedangkan rambut wanita, rambut kepala wanita maka hukumnya haram untuk digundul, untuk dicukur. Lima rawahu Nasa'i fi sunanihi bi sanadihi an Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanatnya dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wa rawahul al-Bazzar bi sanadihi fi musnadihi an Utsman radhiyallahu anhu. Demikian juga riwayat yang kedua, hadis yang kedua yang menjelaskan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga warwahu Ibnu Jarir bisanadihi an Ikrimah radhiyallahu anhu qalu dari jalan Ibnu Jarir dari Ikrimah radhiyallahu anhu qalu mereka mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk menggundul kepalanya, untuk mencukur kepalanya. Wanahyu idaja idza Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadi tahrim Sedangkan di dalam kaidah usul fikih bahwa larangan yang datang dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka itu menunjukkan haramnya perkara tersebut. Malam yarid lahu muarid selama tidak ada dalil lain yang bertentangan dengan dalil tersebut. Artinya tidak ada dalil lain yang merubah hukumnya dari yang haram kepada hukum yang lain seperti makruh maupun mubah misalnya. Ya, sehingga hukum asal dari menggundul kepala bagi wanita hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ini. Akhwati fillah, azani Allah wa iyakunna. <clears throat> Selanjutnya qala Mulla Ali Qari fi Al-Mirqat Syarhi Al-Mishkat berkata Mula Ali Qari dalam kitabnya Al-Mirqat syarah dari Al-Mishkat qauluhu an tahliqa al-mar'atu ra'saha seorang wanita yang menggundul kepalanya Wadzalika li'anna az-zawaib lin-nisa' kal-liha lir-rijal fil hay'ah wal jamal intaha hikmahnya kenapa ya larangan untuk menggundul kepala bagi wanita ya padahal dalam pandangan manusia apalagi orang-orang kafir bisa jadi menganggapnya itu satu keindahan ya di mana fitrah sudah berubah memandang bahwa wanita yang jadi ya digundul dibotak kepalanya habis ya akan nampak kecantikannya tapi ternyata tidak demikian. Islam sebagai agama yang sempurna. Syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang sempurna, menyempurnakan semua syariat yang ada. Al-Qur'an menyempurnakan semua kitab-kitab yang ada. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga menyempurnakan dari semua apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Syariat Islam sebagai syariat yang sempurna ini mengharamkan wanita untuk menggundul kepalanya di antara hikmahnya disebutkan di sini adalah bahwa panjangnya rambut wanita itu seperti liha, seperti jenggot bagi laki-laki fil hay'ah dari sisi bentuknya wal jamal dari sisi keindahannya. Ya, ini hikmah yang disebutkan oleh ya para ulama rahimahumullahu taala bahwa Ya perhiasan pada laki-laki itu ada pada jenggot sedangkan pada wanita itu ada pada rambut yang panjang. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa amma qassu sya'ri ra'siha. Ya, sedangkan memotong rambut kepalanya fa in kana li hajatin ghairi az-zinah jika memotong rambut tersebut karena ada hajah, karena ada satu kebutuhan ghairi azinah bukan karena untuk berdandan, berhias ka anta'jiza an mu'natihi. Seperti tidak mampunya untuk mengurus rambut tersebut. Au yatulu atau panjang sekali. Wa 'alaiha sehingga keberatan untuk memiliki rambut yang sangat panjang fala ba'sa biqasihi biqadril hajah maka tidak mengapa untuk dipendekkan sesuai dengan kebutuhan Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya dibedakan antara ya membotak dengan memotong ya atau mengurangi memendekkan Ya tentunya dengan batasan-batasan yang akan dijelaskan setelahnya Berbeda ternyata hukumnya ya kalau menggundul hukumnya haram sedangkan memendekkan ya atau mengurangi karena memang hajah adanya satu kebutuhan kesulitan keberatan misalnya maka ini diperbolehkan kama kana ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alnahu ba'da wafatihi sebagaimana sebagian istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut yaitu memotong rambutnya Kapan yang demikian ba'da wafatihi? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litarkihinna at ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sebagiannya memotong rambutnya, memendekkan rambutnya atau mengurangi rambutnya? Ya, karena mereka sudah meninggalkan berhias diri mereka sudah tidak lagi berhias diri setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastighna'ihinna an tatwil sya'r dan ya tidak butuhnya mereka untuk memanjangkan rambut kembali. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wa amma in kana qasdul mar'ah min qasdi sya'riha huwa tashabbuh bil kafirat wal fasiqat. Adapun apabila seorang wanita memendekkan rambutnya, mengurangi rambutnya karena ingin seperti wanita-wanita kafir, wanita-wanita yang fasik, atau atasyabuh berrijal atau ingin menyerupai laki-laki, Fa hadha muharron bila syak maka ini muharram ya diharamkan tanpa ada keraguan sama sekali. Linahyi anitasyabuh bil kufar umuman. Ya kenapa diharamkan? Apa sebabnya kok diharamkan? Tatkala seorang wanita memotong rambutnya ingin menyerupai wanita-wanita kafirah, wanita-wanita yang fasikoh atau menyerupai laki-laki, kenapa itu diharamkan? ya karena itu adalah tasabuh bil kufar itu menyerupai orang-orang kafir secara umum yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa menyerupai satu kaum maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut ini larangan jelas untuk tasabuh dengan orang-orang kafir Wa anta tashabbuhi almar'ah birrijal demikian juga. Ya, tasabbuh dengan laki-laki. Kenapa dilarang memendekkan tadi? Karena menyerupai laki-laki. Sedangkan wa in kanal qasdu minhu atazayyun faladiyadhar annahu la yajuz. Sedangkan bagaimana kalau tujuan memendekkan tadi adalah untuk berhias? Falladhi yadhar annahu la yajuz. Tentunya ini khilaf. Terjadi perbedaan para ulama. Tetapi apa yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau merojihkan, menguatkan alladhi yadhar yang lebih nampak yang lebih kuat annahu la yajuz. Kalau sekedar karena memang tujuannya untuk berhias maka ini tidak boleh. Ya, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada tiga ya. Yang pertama memendekkan karena ada hajah dan yang kedua memendekkan karena tasabuh dengan kafirah dan fasiko atau tasabuh birrijal kemudian yang ketiga memendekkan karena ingin tazayun ingin berhias bagaimana maka dirinci oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala <clears throat> Qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin As-Sunqiti rahimallahu taala fi Adwa'il Bayan dinukil dari Syekh Muhammad Al-Amin Asyengkiti yang gurunya Syekh Saleh Fauzan beliau pengarang kitab tafsir Adwaul Bayan beliau mengatakan Syekh Asyengkiti beliau mengatakan innal urfa alladhi sara jarian fi kathir minal bilad kebiasaan atau uruf yang biasa terjadi di banyak negeri biqat ilmar'ah sya'ri ra'siha yaitu wanita yang memotong rambutnya ila kurbi usuliha mendekati ya dari pangkal rambutnya maka ini adalah sunnatun ifranjiyah mukhalifah lima kana alaihi nisaul muslimin maka ini adalah kebiasaan orang-orang Eropa wanita-wanita Eropa yang menyelisihi apa yang ada pada wanita kaum muslimin wanisail arab qabla islam bahkan menyelisihi dari wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam. Artinya apa? Bahwa ini sesuatu yang baru. Bahkan sebelum datangnya Islam saja itu para wanita muslimah, eh, para wanita di zaman jahiliyah itu mereka memanjangkan rambutnya, mereka bangga, mereka senang. Mereka berhias dengan panjangnya rambut. Ya. Dan setelah datangnya Islam, maka kebiasaan tersebut pun dibenarkan di dalam Islam, bahkan dikuatkan dalam Islam. Ya, sehingga kemudian tatkala rambut kemudian dipendekkan bahkan sangat pendek bahkan mendekati pangkal rambutnya mirip dengan laki-laki, maka dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baru datang di kalangan kaum muslimin yang sebelumnya tidak ada. Ya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahuwa min jumlati al-inhirafat allati ammatil balwa biha fid din wal khuluq was samti wa ghairi dhalik. Maka memendekkan rambut ya dengan bentuk seperti itu, tasabbuh dengan kafirah, maka ini termasuk dari penyimpangan-penyimpangan yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Ya. Di mana itu termasuk dari perkara yang ya baru di dalam agama mereka yang merubah akhlak mereka, sifat dan juga karakter mereka dan lain-lain. Ya, ini adalah musibah di dalam agama mereka, akhlak mereka kemudian juga berubah. Ya, kemudian sifat ataupun karakter dan yang lainnya juga berubah dan sebagaimana kita tahu akhwat fillah rahimakumullah ya bahwa tatkala seorang itu tiru-tiru dengan orang lain ya mungkin pertamanya tiru-tiru dari sisi kebiasaan dari sisi ya mungkin penampilan bagaimana penampilan rambutnya penampilan pakaiannya mungkin gaya bicaranya ya mungkin gaya ngomongnya dan seterusnya ini dimulai dari apa yang nampak ya kemudian ikut-ikutan dengan seperti itu maka tidak terasa akan terbawa dengan apa yang ada pada mereka, akhlak mereka, kebiasaan mereka, ya, sisi-sisi yang lain yang ada pada mereka itu semuanya akan ditiru, maka ini dilarang di dalam Islam. Ya, dan ini hikmahnya. Kenapa sih tasyabuh di dalam Islam tidak boleh? Kenapa menyerupai mereka tidak boleh? Padahal kalau mau dilihat secara luarnya mungkin kayaknya tidak mengapa. Kenapa tidak boleh? ya sekedar rambutnya dipotong kayak potongan mereka kan asik gitu ya Kenapa tidak boleh? Oh ternyata itu akan membawa pada perkara yang lebih besar, merubah akhlak, merubah karakter, merubah agama mereka. Bagaimana kemudian sifat al walak wal bara itu kemudian menjadi menipis. Ya di mana kita berlepas dari orang-orang kafir dan kita hanya loyal kepada orang-orang Islam, kemudian itu akan menipis, akan berubah. Kenapa? Karena dari sikap kita di dalam ya Eh, memperhatikan dari perkara-perkara yang zahir dari diri kita. Thumma ajaba an hadis an azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna. Kemudian Syekh sengkiti beliau menjawab hadis bahwa istri-istri Nabi mereka memotong rambutnya hatta takuna kal wafrah sampai sebagiannya itu memotongnya sampai pendek sampai tidak melewati telinganya, ya artinya pendek. Maka jawabannya adalah bi anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qassarna ru'usahunna ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memendekkan rambutnya ya, itu setelah <clears throat> wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak ada seorang pun dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang memendekkan rambutnya. Semua berlomba-lomba untuk berhias di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhiasan yang paling nampak mahkotanya seorang wanita ada pada rambutnya. Liannahunna kunna yatajammalna fi hayatihi wa min ajma, eh, min ajmali zinatihinna syu'uruhunna. Karena mereka tatkala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berhias ya dan perhiasan yang paling indah adalah rambut-rambut mereka. Amma ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam falahunna hukmun khassun bihinna. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka memiliki hukum khusus. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki hukum khusus. La tusyarikuhunna fihi imra'atun wahidah min nisa'i jami' ahli al ardh Ya. Di mana hukum tersebut tidak akan digunakan, tidak berlaku untuk wanita ya, seluruhnya. Seluruh wanita kaum muslimin tidak berlaku pada mereka. Wa huwa inqita amalihinna inqita'an kulliyan minat tazwij. Apa hukum tersebut bahwa setelah wafatnya Nabi terjadi hukum khusus pada istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada wanita yang lain? Apa itu? Bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sudah terputus secara total untuk menikah kembali. Ya, sehingga mereka ya as mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk menikah. Ya, tidak ada harapan lagi untuk berjumpa dengan laki-laki. Artinya untuk dinikahi laki-laki. Ya, Allah la yumkin an yukhalitahu tama sehingga tidak ada tamak di kalangan laki-laki manapun ya terkait dengan ibunda kaum mukminin ya para ibunda kaum mukminin ummul mukminin ya ummahatul mukminin tidak ada seorang pun yang tamak kenapa karena yang demikian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka diumpamakan oleh Syekh Sungkiti fahunna kal mu'taddat maka istri-istri Nabi setelah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti wanita yang sedang iddah sedang mengalami iddah, masa iddah di mana masa iddah tidak boleh berhias, tidak boleh berdandan, ya berdandan yang kemudian mengundang lelaki untuk menikahinya, bahkan ya melamarnya juga tidak boleh selama kurun waktu iddah. Al-mahbusat mereka benar-benar ditahan, ya di penjara artinya ditahan bisababihi sallallahu alaihi wasallam ilal maut karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya mereka juga sampai matinya dan wafatnya para ummahatul mukminin ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 wa makana lakum an tu'dhu Rasulullah dan terlarang atas kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan dan juga kalian tidak boleh menikahi istri-istrinya ya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam abadan untuk selama-lamanya inna dzalikum kana indallahi azima Sesungguhnya perkara yang demikian termasuk perkara yang besar, artinya termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah sebutkan hukum khusus atas istri-istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda-ibunda kaum mukminin yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nas langsung dalam Al-Quran bahwa mereka tidak boleh dinikahi oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Wa al-ya'su minar rijal bil kulliyah qad yakunu sababan litarkhis fil ikhlal bi asya' minaz zina. Maka di dalam tafsir Adwa ilbayan Syekh Sengkiti menyebutkan oleh karenanya istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah tidak berharap lagi dengan laki-laki. Secara total, bil kuliah secara mutlak sudah tidak akan berharap lagi dengan laki-laki. Maka inilah yang bisa jadi menjadi sebab diberikannya rukhsah untuk mereka untuk meninggalkan sebagian perkara terkait dengan berhias. Yang itu ternyata tidak halal ya untuk selainnya untuk selain mereka ridwanullah alaihinna ajmain fa'alal mar'an tahtafiz bi sya'ri ra'siha maka oleh karenanya seorang wanita hendaknya menjaga rambut kepalanya wa ta'tani bihi wa taj'alahu dhafair agar seorang wanita menjaga rambut kepalanya memperhatikan ya mengurus rambut kepalanya dan menjadikannya dhafair ya menjadikannya di kelabang ya dhafair itu di kelabang wala jam'uha au jam'uhu fawqa ra's ini akhwat semuanya di antara larangan terkait dengan rambut adalah tidak boleh mengumpulkan rambut mengikat rambut di atas kepala au min nahiyati al atau mengumpulkannya dari belakang ya dari kofa kofa itu tengkuk atau kuduk ya apa yang ada di belakang dikumpulkan di belakang kemudian diikat ini hikmahnya apa akan nampak bagi laki-laki diikat di atas kemudian memakai jilbab ya kelihatan nampak sekali ya dan ini fitnah buat laki-laki ya akan nampak rambutnya tebal rambutnya bagus ya nampak ya demikian juga di belakang diikat sehingga benjol di belakang ya kemudian memakai jilbab nampak maka ini tidak boleh Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala fi Majmu'il Fatawa sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa kama yaqsudu ba'dul baghaya an tadfara sya'raha dhafiran wahidan masdulan bainal katifain sebagaimana ini yang terjadi pada sebagian baghaya baghaya jamak dari baghiyah baghiyah itu pelacur ya apa yang terjadi pada rambut para pelacur di mana mereka mengikat rambutnya mengelabang rambutnya itu dengan satu ikatan yang diletakkan di belakang di antara kedua pundaknya. Ya sehingga nampak sekali dan itu membuat fitnah laki-laki. Ya maka yang demikian tidak boleh, termasuk larangan. Waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Diyar Saudi selanjutnya sama fatwanya Mufti Saudi Arabia Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimallahu taala beliau sudah wafat rahimallahu taala وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا min nahiyati al-qafa فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنس فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار Syekh Muhammad Ibrahim menyebutkan adapun apa yang dikerjakan sebagian wanita-wanita kaum muslimin di zaman sekarang ini ya di mana mereka membelah rambut mereka dari satu sisi kemudian mengumpulkannya dari sisi belakang kuduk ya dan menjadikannya sebagian di atas kepala ya ini sebagaimana dilakukan oleh wanita-wanita Eropa wanita-wanita kafir fahadala yajus maka yang seperti ini tidak boleh lima fihi minat binisa'i al apa hikmahnya? Karena ini tasabuh dengan wanita-wanita kafirah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hikmah ya dari larangan yang seperti ini, betapa Islam menjaga seorang wanita muslimah memiliki karakter tersendiri, memiliki ya satu bentuk yang berbeda dengan wanita-wanita kafirah. Ya, bahwa ini bagian daripada penjagaan akidah mereka, penjagaan agama mereka. Ya, kenapa sampai kemudian yang perkara-perkara yang nampak seperti itu saja, perkara yang sudah menjadi uruf, menjadi kebiasaan, perkara yang ya semuanya pun mungkin melakukannya atau kebanyakan melakukannya, kenapa ini dilarang? Karena tasabuh dengan mereka dan tasabuh ini akibatnya akan sampai pada sesuatu yang paling mendasar pada diri seorang muslim yaitu pada akidah mereka. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga dari bentuk rambut yang dicontohkan tadi terlarang tadi ya ada dua sisi yang menyebabkan atau di antara hikmah yang ada di situ yang kemudian dilarang yang pertama adalah tasyabuh dengan wanita-wanita kafirah dan yang kedua itu akan membuat fitnah bagi laki-laki. Ya walaupun itu di dalam kerudung ya, tidak boleh. Kenapa? Karena nampak pada laki-laki dan bisa jadi justru itu akan semakin besar fitnahnya bagi laki-laki. Jadi ya, di sini kita tahu perbedaan laki dan perempuan. Laki dengan sedikit apa yang nampak, sedikit yang dilihat saja itu pengaruhnya sangat besar, berbeda dengan wanita. Makanya ini sadud dzari'ah ya masuk dalam sadud dzari'ah yaitu menutup kemungkinan untuk terjatuhnya dalam dosa dan maksiat, maka ditutup kemungkinan tersebut tidak boleh seorang wanita ia mengikat rambutnya sampai kemudian nampak ketika dia memakai kerudungnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsin tawil qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur yang sering kita dapati sinfani min ahli nar lam arahuma ada dua golongan penduduk neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya. Artinya Rasulullah belum melihat dua kelompok wanita tersebut ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada. Belum pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaumun ma'ahum siyatun bil bakor. Satu kaum bersama dengan mereka siyatun ya, mereka membawa cambuk bil bakor seperti ekor-ekor sapi. Yadribu nabi Hanas mereka memukul manusia dengan cambuk-cambuk tersebut. Artinya mereka memfitnah manusia dengan rambut-rambut mereka. Wanisaun kasiatun ariat. Selanjutnya adalah wanita-wanita yang mereka itu kasiat. Mereka menutup ariat, tetapi mereka telanjang. Ma'ilatun mumilat. Mereka berlenggok-lenggok ya. Mereka berlenggok-lenggok mumilat ya. Disebutkan oleh para ulama Ma'ilat artinya mereka adalah orang yang berbuat dosa, mumilat mereka yang menyebabkan orang lain berbuat dosa. Ya. Ru'usuhunna kaasni eh, ka'asnimati al-bukhti al-ijaf. Kepala-kepala mereka itu seperti ada punuk-punuk onta yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu akan didapatkan dari jarak sekian dan sekian rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis yang masyhur yang biasa kita dapati akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Qad fassara ba'dul ulama qalahu ila mumilat. Dijelaskan oleh para ulama tentang sabda Nabi tadi dalam hadis tadi ma ilat mumilat. Bi annahunna yatamassyatna al-mishtah al-mila wa hiya mishtatu al-baghaya. Wanita yang disifati oleh Nabi SAW yang belum pernah dilihat oleh Nabi SAW yaitu ma'ilat mumilat adalah wanita-wanita yang mereka menyisir rambutnya dengan sisiran mila ya. yaitu mistotu al-baghaya yaitu sisirannya pelacur ya sisirannya para pelacur wa yumasyitna ghairahunna tilkal mistoh sehingga mereka juga dia menyisir wanita-wanita yang lain dengan sisiran seperti itu. Wahadihi mistatu nisa'i al-ifrans. Dan inilah sisirannya atau aturan rambutnya wanita-wanita Eropa. Ya wanita-wanita kafirah. Wa man yahdhu hadwahunna min nisa'il muslimin dan juga wanita-wanita muslimat yang mereka mengikuti tasyabuh dengan mereka. Akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya poin berikutnya wakama tumna. <clears throat> Almar'atu muslimah min halqi sya'ri ra'siha aw qassihi min ghairi hajah fa innaha tumna min waslihi ziyadah 'alaihi bi sya'rin akhar. Sebagaimana wanita muslimah dilarang untuk menggundul kepalanya, menggundul rambut kepalanya atau memendekkannya tanpa ada hajat maka wanita juga dilarang untuk menyambung rambutnya ya atau menambahkan rambutnya dengan rambut lain lima fi sahihaini la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustausilah. sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita wasilah dan mustausilah. wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang menyambungkan rambut untuk saudarinya Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa al-mustawsilah allati yu'malu biha lima fi dzalika min tazwir Kenapa ini dilarang menyambung dengan rambut yang lain? Karena di situ ada tazwir, ada kebohongan, ada kepalsuan. Ya, dan Islam melarang perkara tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bisi zur." Ya, seorang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka seperti dia memakai dua pakaian kedustaan. Jadi Islam mengajarkan pada kita untuk tampil apa adanya. Mensyukuri pemberian Allah, mensyukuri nikmat Allah dan tidak boleh kita ya mengambil sesuatu yang itu bukan bagian dari kita, bukan pemberian Allah. Ya. Wa min al wasal al-muharram lamsu al baruka al-ma'rufa fi hada zaman. Di antara yang dilarang ya menyambung rambut adalah memakai barukah. Ya. Memakai barukah, memakai wig, memakai rambut palsu yang biasa dikenal di zaman sekarang ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim anna Muawiyah radhiyallahu anhu khataba lama qadima al-Madinah wa akhraja kubbatan min sya'r Muawiyah radhiyallahu anhu beliau khutbah ketika sampai di Madinah dan kemudian beliau mengeluarkan ya satu ikat rambut ya satu gepok rambut kemudian beliau mengatakan ma nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithla hada ya Bagaimana dengan keadaan kalian? Wanita-wanita kalian menjadikan rambut-rambutnya seperti ini, menambahkan rambut-rambutnya seperti ini. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma minim ra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Tidaklah seorang wanita menjadikan rambut kepalanya tambahan rambut yang lain yang bukan miliknya kecuali itu adalah kedustaan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Selanjutnya diharamkan bagi wanita muslimah untuk menghilangkan rambut ya alisnya. Rambut kedua alisnya atau menghilangkan sebagiannya. Jadi menghilangkan keseluruhan maupun mengambil sebagiannya. Mengambil sedikit darinya sama saja. Ya. Maka ini semua termasuk dari ya larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik menghilangkannya dengan cara mencukur dengan cara memendekkan, dengan memakai bahan-bahan penghilang ya. Li'an hada minan nams alladzi la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini termasuk daripada uh, larangan mencukur alis yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat la'anallahu la'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisa wal mutanammisah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis dan yang mencukurkan untuk saudarinya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini dianggap oleh wanita bahwa itu juga sebagai perhiasan, sebagai kecantikan, diatur, dirapikan, ditipiskan, diganti, dianggap itu kecantikan padahal ini sudah keluar dari fitrah. Ya. Islam memandang bahwa kecantikan itu ada pada asli daripada penciptaan Allah dari alis tersebut. Itu adalah keindahan. Ya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang dijanjikan oleh syaitan akan memerintahkan kepada Bani Adam ya di memerintahkan kepada Bani Adam akan menggoda Bani Adam untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 119 wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah dan benar-benar aku akan perintahkan manusia sehingga benar-benar mereka akan merubah ciptaan Allah Salah satunya merubah ya alis rambut alis mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu alwasimat wal mustausimat. Allah melaknat wanita yang mentato dirinya dan mentato orang lain. An-namisat wal mutanamisat yang mencukur alisnya dan mencukurkan untuk orang lain. Wal mutafallijat lil husni al mughayyirat li khalqillah azza wa Dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya, yang mengkikir giginya untuk keindahan. Mereka telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan ala al-anu man la'ana Rasulullah SAW ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan sungguh aku melaknat mereka-mereka yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu ada dalam Al-Qur'an. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah ambillah, kerjakanlah dan apa yang dilarang atas kalian maka tinggalkanlah. Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah keadaannya banyak kaum muslimat yang tertimpa dengan musibah tersebut. Qad ubtuliya bihadhihi al-afah al-khatirah adh-dhunub katsir minan من al-yawm hatta asbaha an-nams ka'annahu min ad-darurat min ad daruriyat al yawmiyah di mana banyak wanita-wanita muslimat yang mereka menganggap bahwa mencukur alis itu bagian daripada sesuatu yang harus bagian daripada sesuatu yang sangat biasa di kalangan wanita padahal termasuk dari kabirah min kabair dzunub termasuk dari dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada demikian juga tugas seorang suami yang tidak boleh membiarkan istrinya putri-putrinya untuk kemudian merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah merubah alis tersebut Saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, waktunya sudah Ya, habis. Ya insya Allah di pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan kembali biidznillah sampai di poin yang kedua ya insya Allah poin jim, poin yang ketiga insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah Mudah-mudahan panjang umur dan berkah dan bisa berjumpa kembali. Allahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iya, pertanyaan yang pertama, Masya Allah ada banyak pertanyaan, akhwat. Apakah memakai bedak juga termasuk golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah? Ya. Jadi di dalam berhias bukan berarti semua ya macam-macam perhiasan semuanya tidak boleh harus tampil ya apa adanya tanpa tambahan-tambahan tidak. Ya tidak demikian. Tambahan-tambahan itu yang dilarang itu dijelaskan di dalam ya e, dalil ya baik Al-Qur'an maupun sunnah. Sedangkan yang lainnya selama itu tidak dilarang itu kembali kepada uruf. Kembali kepada kebiasaan dan itu dibolehkan. Ya, yang seperti itu diperbolehkan. Jadi berbagai macam kebiasaan yang ada di kita selama itu tidak ada larangannya maka ini kembali kepada uruf cara berpakaian, kemudian cara berhias dan yang lainnya selama itu tidak bertentangan dengan dalil maka itu kembali kepada uruf dan uruf itu ya dibenarkan di dalam Islam selama tidak bertentangan dengan dalil maka memakai bedak ya memakai lipstik dan yang lainnya di hadapan mahramnya di hadapan suaminya maka ini justru dianjurkan ya perkara yang perkara yang dianjurkan untuk berhias di hadapan suami ya di hadapan keluarganya sehingga kemudian semakin dekat dengan mereka wallahu taala alam taib Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah muslimah benar-benar dilarang memakai wewangian atau parfum sama sekali secara mutlak begitu ya? Bagaimana dengan uh, soft tender atau pewangi ketika mencuci pakaian? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Oleh karenanya wangi-wangian wanita dan laki-laki itu dibedakan. Ya laki-laki itu yang aromanya itu lebih kontras ya, sedangkan wanita itu lembut. Ya. Larangan untuk memakai wangi-wangian tersebut adalah larangan pada wanita untuk memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Ya, bukan pada mahramnya, bukan pada suaminya. Ketika keluar rumah, maka dilarang untuk memakai wangi-wangian yang wangi-wangian tersebut akan tercium ya. Akan tercium oleh laki-laki yang itu kemudian hikmah kenapa dilarang karena itu akan membuat fitnah laki-laki. Ya, termasuk dari dosa besar. Ketika memakai wangi-wangian dan itu akan tercium oleh laki-laki, maka termasuk dari dosa besar. Sedangkan wewangian yang itu adalah bawaan, ya, yang itu juga tidak akan tercium oleh laki-laki ketika mungkin berpapasan dan yang lainnya, maka itu perkara yang diperbolehkan, perkara yang dimaafkan di dalam Islam. Ya, memakai uh, Rexona misalnya ya untuk uh, apa namanya? mengurangi bau badan, bau ketiak misalnya, yang itu tipis ringan ya, yang tidak meninggalkan aroma untuk laki-laki di sekitarnya ketika berjalan ketika melewati mereka atau berpapasan ya termasuknya tadi softener tadi yang pewangi pakaian itu tidak nampak pada laki-laki tidak tercium oleh laki-laki maka yang demikian diperbolehkan ya yang dilarang adalah wangian yang jelas-jelas itu akan sampai pada laki-laki yang akan tercium dengan jarak yang cukup jauh itu akan tercium ini yang terlarang ya sedangkan selain itu yang tidak tercium oleh mereka ya walaupun untuk keluar rumah maka itu diperbolehkan Iya. Taib. Pertanyaan pertama, ibu saya tidak bisa memanjangkan rambutnya karena rambutnya beliau sangat tipis dan mudah rontok. Apakah ya, tidak mengapa rambut beliau pendek? Ya, ini ada udur tadi kan dipendekkan untuk satu sebab ya. Yaitu sebab karena ada hajat dengan batasan memendekkan tadi seperti apa batasannya? Ini pertanyaan yang kedua. Pendek yang seperti apa itu yang dilarang? Yaitu pendek yang sampai itu uh, karena pada asalnya dipanjangkan sehingga ketika kita memendekkan ya dipendekkan sesuai dengan kemampuan akhwat ya, kemampuan ibu-ibu untuk untuk menjaga rambut tersebut ya tidak keberatan, tidak kesulitan untuk menjaganya dan itu tidak menyerupai itu syaratnya, tidak menyerupai wanita-wanita kafir dan tidak tasabuh dengan laki-laki. Maka batasan itulah kemudian diperbolehkan. Ya. Jadi tidak pakai batasan kemudian uh, apa apakah sepunda apakah se eh, bahu dan seterusnya tidak demikian tapi itu kembali kepada kemampuan akhwat masing-masing ya. Pada asalnya dipanjangkan. Selama itu mampu maka dipanjangkan. Kalaupun mau dipendekkan karena ada hajat dan bukan karena tasabbuh dari sisi yang tadi disebutkan karena pengen berhias dengan memendekkan tadi seperti apa yang dirojehkan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa itu juga tidak boleh gitu ya artinya dipendekkan pun karena memang benar-benar itu adalah hajat Ah, taib. Jika seorang wanita semakin semangat memanjangkan rambut setelah melihat salah seorang ya public figure yang non muslim apakah ini dibolehkan? Ini tidak terkait dengan mereka ya. Artinya kalau niatnya untuk tasabuh dengan mereka jelas salah kembali kepada innamal a'malu bin niat sungguhnya amalan tergantung niatnya tetapi kita manjangkan karena Allah, karena perintah, karena syariat dalam Islam. Itu niat kita. Enggak boleh karena ya, karena tasabuh dengan mereka. Tetapi tidak kemudian ketika ada figur yang kemudian non muslim, kemudian mereka memanjangkan, kemudian kita ikut memanjangkan dianggap itu sebagai tasabuh, tidak. Itu hukum asal dalam Islam bahwa itu rambut dipanjangkan. Ya. Terus pertanyaan berikutnya bagaimana meninggikan rambut apabila itu di dalam rumah ya? Ya wallahu alam ya, ini masuk dalam kriteria tadi ya bahwa kriteria tasabbuh dengan wanita-wanita kafirah, tasabbuh dengan wanita-wanita uh, pelacur kalau yang disebutkan tadi ya. Sehingga wallahu alam uh, lebih utama untuk ditinggalkan ya bentuk-bentuk yang seperti itu ditinggalkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dalam uh, hadisnya ketika uh, keluarga beliau meninggal itu agar dikepang ya agar dikelabang gitu ya Eh, diikat dengan tiga ikatan. Sunnahnya itu diikat dengan tiga ikatan. Ya. Itu. Baik, selanjutnya Adakah batasan dalam menghilangkan rambut ketiak dan rambut kemaluan Bagaimana dengan bulu-bulu badan lain Yang disunahkan untuk dicukur hanya itu saja Untuk wanita ya Bulu ketiak dan bulu kemaluan Ya jadi dicukur, benar-benar dicukur ya, bersih, dicukur bersih. Ya, dicukur bersih. Kalau yang diketiak bisa dicabut itu yang sunnah ya, kalaupun tidak boleh juga untuk dicukur gitu ya. Terus bagaimana? Ya setiap pekan, setiap hari Jumat sunnahnya, setiap hari Jumat itu di dicukur kembali setiap hari Jumat sehingga tetap bersih. Paling lamanya berapa lama ya? Itu 40 hari paling lamanya. Sebulan sebulan 10 hari. Itu paling lamanya. Ya artinya Paling mudah ya setiap bulan harus dicukur. Ya syukur bisa setiap setiap pekan, setiap hari Jumat itu sunnah. Sedangkan rambut yang lain bahkan dilarang, tidak boleh rambut yang lain untuk dicukur, rambut tangan, rambut kaki dan yang lainnya. Ya, wanita mungkin memiliki rambut atau bulu di tangan yang panjang bolehkah diobati untuk dihilangkan? Para ulama menyebutkan tidak, itu fitrah itu bawaan. Ya, tidak perlu dihilangkan. Ya, demikian di badan ada misalnya, di kaki ada, jangan dihilangkan ya karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Ustadz kalau waxing ketiak boleh tidak? Apa ini waxing? Ya membersihkan kali ya dengan alat kita gitu, atau gimana? Mungkin sehingga tidak tumbuh lagi gitu mungkin ya. Sunnahnya tidak ya kalau memang seperti itu yang difahami. Ya sunnahnya tidak. Sunnahnya tetap mencukur ya, jangan dimatikan, jangan dimatikan. Ya dimatikan sehingga tidak akan tumbuh lagi, tidak. Sunnahnya untuk mencukur. Nanti kita kehilangan sunnah. Harusnya pahala setiap hari Jumat kita mencukur, itu pahalanya habis ya kenapa kita matikan ya bulu-bulunya. apa hukumnya melubangi telinga atau memakai anting-anting? Ya ini uruf tadi. Ya akhwat, kaidahnya uruf ya, kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat kita semuanya selama tidak ada dalil yang melarang maka itu hukumnya boleh. Ya hukumnya boleh. al uruf itu ya al uruf mu'tabarah malam tuh tukhalif asyara Bahwa uruf kebiasaan itu dianggap ya diperbolehkan selama tidak melanggar melanggar syariat. Ya, bagaimana tetap mengikat eh, rambut di belakang tengkuk tetapi tidak nampak di luar hijab. Ya, ini yang dilarang, ini yang memang nampak ya, memang yang nongol gitu ya, yang menonjol. Itu yang dilarang. Kalau ikatan biasa, ya wallahu alam yang saya tahu itu boleh. Ya, ikatan biasa yang saya tahu itu boleh. Iya. Bagaimana menebalkan ya, bagaimana menebalkan alis bagi wanita bukan dengan pensil alis ya, tetapi dengan menggunakan penyubur, minyak penyubur misalnya, boleh tidak? Boleh silahkan ya menebalkan rambut dengan sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, maka itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang tidak boleh dalam alis adalah mencukur ya, mencukur. Ya, atau mengurangi atau bahkan mencukur habis itu yang dilarang. ya bagaimana hukumnya meluruskan atau mengkeriting rambut ya dan hukum mewarnai rambut ya untuk mewarnai rambut nanti akan dibahas ya Allah nanti akan dibahas di ya poin berikutnya terkait dengan meluruskan dan mengkeriting rambut ya ya bagaimana yang demikian wallahu alam kalau ya itu adalah ciptaan asalnya memang bawaannya seperti itu wallahu alam ditinggalkan lebih baik ya ditinggalkan lebih baik tidak perlu dirubah yang lurus dirubah menjadi keriting, keriting gantung atau apa istilahnya, ya. Allah alam lebih baik untuk ditinggalkan. Ya, apa yang Allah ciptakan itu yang terbaik, kita jaga dengan baik. Tapi pertanyaan yang terakhir, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkan rambutnya setelah beliau wafat. Apakah ini juga merupakan sunnah? Oh, tidak. Apakah ini juga sunnah? Artinya seorang wanita bersuami eh, ketika ditinggal suaminya kemudian boleh memendekkan? Tidak. Disebutkan tadi oleh Syekh Sengkiti, apa hikmahnya, apa sebabnya kok kemudian istri-istri Nabi itu boleh memendekkan atau satu hukum yang beda dengan semuanya. Karena setelah meninggalnya Nabi SAW, maka istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun dan ya kaum mukminin semuanya, para sahabat semuanya pun tidak boleh menikahi menikahi istri-istri Nabi SAW. Padahal kebiasaan di Arab ya ya syariat dalam Islam itu boleh menikah sampai empat dan kebiasaan di Arab ya mereka biasa untuk kemudian menikah yang kedua, ketiga dan keempat biasa. Tetapi untuk menikahi ya ibunda kaum mukminin, ummahatul mukminin maka ini diharamkan dengan nas tadi yang disebutkan dalilnya. Dan ini khusus buat mereka bukan pada kita. Kalau wanita muslimah maka dia tetap menjaga rambutnya, tidak memendekkan ya sampai seterusnya gitu ya. Kecuali memang ada hajat, ada kesulitan, ada keberatan baru kemudian itu di itu diperbolehkan. Taib ini yang kita bahas pada sore hari ini, akhwat semuanya rahimani Allah wa iyyakunna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, istiqomah di atas ilmu dan mudahkan langkah kita semuanya untuk terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir dari kehidupan kita husnul khatimah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.